Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan kajian terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan seputar Sirah An-Nabawiyah. ringkasan terhadap kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih. Kemarin terakhir kita ambil ada tragedi peperangan yang dikenal dengan Ghazwah Dhatir Riqa'. Perang dikenal dengan perang Dhatir Riqa'. Perang tersebut barakallahu fikum dikatakan, dikatakan Riqa' karena apa? Karena para sahabat penuh dengan tambalan. Kenapa? Karena saat itu kendaraannya kurang. Untuk berperang itu kendaraannya kurang sehingga ada yang jalan kaki, eh, ada yang naik unta, ada yang nah barakallahu fikum tidak ada kendaraan. Sehingga ketika jalan kaki, kaki mereka ada yang luka, ada yang berdarah, akhirnya mereka menyobek kain untuk menambal kakinya. Itulah dinamakan datar Eh, tambalan. Paham ya? Nah, fikum. Yang di situ ternyata apa? Rentetan dari peperangan datar yang terjadi pada tahun berapa kemarin? Berapa? empat Hijriah, sambungan dari yang sebelumnya, ya kan? Ternyata ada oknum yang menyusup Ketika Rasulullah istirahat di bawah pohon, tenang-tenang santai tidur. Senjatanya digantungkan gitu, pedangnya diambil oleh oknum tadi itu. Nah, pertanyaannya, siapa oknum ini? Siapa? Awa, na'am barakallahu fikum Ghauras ibn Haris. Na'am Ghauras bin Haris, na'am barakallahu fikum mengambil pedang Rasulullah dikeluarkan dari apa? Sarung pedangnya. Dihunuskan. Tapi tiba-tiba apa? tangannya terkunci. nggak bisa apa-apa. Eh, akhirnya Rasulullah kaget dan bangun. Para sahabat datang semuanya, ya tentunya hendak menolong Rasulullah, tapi Rasulullah bagaimana? Nggak menyuruh para sahabat membunuh orang tadi, dibiarkan orang tadi pergi, bayangkan. Dimaafkan. Luar biasa ya. Nah, barakallahu fikum, luar biasa rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, sudah dihunuskan pedangnya. Paham ya? Tapi Allah taala apa? Allah taala cegah. Tangannya langsung terkunci, nggak bisa apa-apa orang tadi. Ghoros bin Haris tadi itu. Tapi begitu Rasulullah kaget bangun, kemudian para sahabat apa? Para sahabat menyuruh agar masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung pedang tadi itu. Namanya orang tadi nggak dibunuh gitu loh. Bayangkan itu. Padahal kan bahaya. Dibiarkan pergi dan dimaafkan. Masya Allah. Nah, kita lihat berikutnya perang yang besar itu Ghazwatul Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq ini dikenal juga perang Ahzab. Karena di sana sekutu-sekutu berkumpul. Eh, dari Banu Nadir, orang kufar Quraisy, paham ya? Nah, barakallahu Bani Ghatafan berkumpul menjadi satu, ingin mengepung Madinah. Sebabnya apa sih? Sebabnya tragedi perang sebelum-sebelumnya, yaitu perang Bir Maunah. Perang Sumur Maunah yang saat itu orang-orang apa? Yang saat itu orang-orang Yahud yang ada di Madinah eh, pohon kurmanya dibakar, ditebang, kemudian mereka apa? terusir, dikeluarkan sampai di nah barakallahu ke tempat Khaybar. Marah mereka, murka. Ingin balas dendam, ternyata apa? terkumpullah sekutu-sekutu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Sakhar bin Harb. Abu Sufyan dipimpin. Jumlahnya bukan sedikit, sepuluh ribu pasukan. Bayangkan. Padahal pasukan Rasulullah cuma berapa? Tiga ribu pasukan. Tiga ribu melawan sepuluh ribu bayangkan. Tapi ingat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai orang-orang mukminin. Orang-orang bersabar. Ternyata di perang Khandaq tersebut kalau kita perhatikan mulai jumlahnya aja kan enggak sebanding. melawan sepuluh ribu bayangkan. Tapi di situ Allah taala berikan apa kemenangan. Eh? Diberikan kemenangan dan di sana ada siasah. Siasah yang mereka tempuh di antaranya ide yang masyhur, yang ma'ruf yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Paham ya? Nah, dari Persia ya. Sal Salman Al-Farisi memberikan ide untuk bikin parit. Akhirnya dikenal perangnya perang Khandaq. Eh, perang Khandaq karena dibikin parit. Eh, besar itu ya, dibikin parit, kemudian dikenal perang Ahzab karena sekutu-sekutu musuh Allah dari kalangan Bani Nadir, Bani Ghatafan, orang-orang kafir Quraisy bersatu mereka untuk mengepung Madinah. Paham ya? Yang mereka sudah sakit hati karena diusir sampai ke Khaybar pada perang Bi'r Maunah. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat saja biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah Ghazwatul Khandaq. Nah, perang Khandaq dikenal juga dengan perang Azab. Terjadi pada tahun 5 Hijriah bulan Syawal. Nah, ada yang mengatakan bulan 4, tapi 4 akhir-akhir bulan 4 masuk bulan 5. Jadi yang kuat ulama alam bulan 5 ini. Paham ya? Nah, di bulan Syawal. Paham ya? Bulan Syawal kemudian apa tahun 5 Hijriah. Naam. Yastamilu 'alal mulakhasi Ghazwatul Khandaq. Pembahasan ini mencakup ringkasan daripada perang Khandaq allati ibtalallahu fiha ibadahul mu'minin wa zalzalahum wa sabbatal imana fi qulubil awliya'i wa adhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaq wa fadhahahum wa qarra'ahum thumma anzala nasrah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa 'azza jundah wa radda al-kafara bi wa waqal mu'minin wa bi fadlihi wa masyaallah pada pembahasan ini mencakup ringkasan daripada perang Khandaq perang Ahzab terjadi pada tahun berapa tadi 5 Hijriah bulan Syawal Na'am barakallahu fikum. Perbandingan pasukan berapa tadi? Kaum muslimin berapa? 3000 pasukan orang-orang kufar yang bergabung sekutu-sekutu tadi itu 10.000. Masya Allah kita lihat lagi. Apa kata beliau sini? Perang Khandaq yang Allah telah menguji hamba-hambanya beriman dan menggoncang mereka. Karena apa? Jumlah, bayangkan. Kalau imannya kuat sudah ngalah dia. Kalau imannya enggak kuat. Sepuluh ribu bayangkan, melawan tiga ribu. Kalau imannya nggak kuat bagaimana? Makanya orang-orang munafikun bermunculan di situ nanti. Paham ya? Karena orang-orang munafikun itu kalau ada peperangan gak pernah apa? gak pernah bikin tenang, gak pernah ikut maju sampai depan. Seringnya apa? Di tengah perjalanan pulang lagi. Seperti perang apa kemarin yang sudah kita lewati berkali-kali? Perang apa? Yang seribu pasukan berangkat, pulang 300 itu? Perang Uhud. Bayangkan, Seribu berangkat sampai tengah perjalanan digembos-gembos sama ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahul musta'an, oknum yang luar biasa yang jahat. Allahul musta'an. Raisul munafikin. Seperti itu. Makanya kalau dalam peperangan kok ada orang munafik di sof-sof kaum muslimin mukminin, itu biasanya keadaannya kacau biasanya. Paham ya? Allahul musta'an. Tapi kita lihat di sini. Wa sabbatal iman fi qulubi awliya'ihi dan di saat tersebut Allah Ta'ala kokohkan keimanan di hati-hati para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa azhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaq. Dan Allah tampakkan yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik. Wa fadhahahum wa Allah taala menampakkan kejelekan mereka dan juga na barakallahu fikum mengetuk mereka. Diketuk dan ketukan rasa takut. Allah musta'an. Summa anzala nasrah kemudian Allah turunkan pertolongannya wa nasara abda dan Allah Taala tolong hambanya wa hazamal ahzab wahdah dan Allah Taala hancurkan musuh-musuh Allah Taala tersebut sekutu-sekutu tadi dihancurkan karena mereka nggak bisa masuk ke Madinah ada beberapa orang yang masuk terbunuh dihantam oleh Ali bin Abi Thalib di situ paham ya yang lainnya bagaimana putar balik pulang lagi mereka padahal mengepungnya kurang lebih sebulan. Paham ya? Nah, sekitar 27 hari mengepung mereka. Allah taala kirim angin. Bayangkan lu. Dingin posisinya. Jadi para sahabat saat itu ketika menggali kondak, menggali parit itu bukan keadaannya seperti sekarang. Ada indomie, ada makanan, air minum banyak. Saat itu posisinya musim dingin. Bayangkan tuh. Makanan pun seadanya. Tapi mereka yang mendorong mereka untuk berjuang apa? Keimanan. Luar biasa Masya Allah. Dan inilah termasuk apa? Tata cara atau trik dalam berperang diantaranya kondak parit. Apalagi zaman sekarang ini. Parit itu sangat luar biasa. Kekuatannya Masya Allah. Walaupun bentuknya cuma galian. Tapi itu bermanfaat dalam peperangan. Terutama peperangan di akhir zaman ini taruhlah peperangan yang masih dengan senjata seperti ini. Senjata teknologi yang canggih ini ya. Tembak, pistol, murtir. Kemudian apa granat. Kemudian nambah suka. Itu kalau pakai kondak parit itu lebih banyak selamatnya dengan seizin Allah taala. Paham ya? Nah, karena mereka mau melihat nggak kelihatan kita berada di dalam parit. Ya nggak? Nah, barakallahu fikum dan itu walhamdulillah sekedar kabar saja ya. Bukan hoax. Ketika dulu di Damas perang melawan Syiah Rafidah, alhamdulillah kita memang sejak awal mempersiapkan menggali, menggali parit tadi itu. Eh, kurang lebihnya ya bisa untuk berpapasan lah, satu meter setengah lah Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Nah, kemudian panjangnya bisa mengelilingi pondok bayangkan itu. Padahal itu dikerjakan bisa dikatakan dalam semalam dua malam atau intinya beberapa hari. Tapi luar biasa semangat di malam hari kita gali waktu itu ya. Karena Syekh Rafidah itu kalau nyerangnya brutalnya luar biasa. Bukan peluru-peluru kecilnya bukan. Yang mereka lontarkan, yang mereka lemparkan ke pondok itu peluru-peluru yang besarnya sepaha ini. Peluru tank. Paham ya? Nah, barakallahu fikum murtir basoka mereka lemparkan, tapi alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya khondak tadi itu di antaranya. Parit luar biasa parit. Paham ya? Nah, karena peluru yang mereka lontarkan enggak kena. Paham ya? Dan aman insyaallah باذن kecuali kalau jatuh ke dalam parit. Dan itu jarang sekali. Jarang sekali kejadian masuk ke parit jarang sekali. Paling-paling di atas parit itu kita kaget di dalamnya gitu aja. Kalau sampai masuk ke parit itu bisa dikatakan jarang sekali dan hampir enggak ada. Paham ya? Masya Allah. Nah ini siasah trik yang dipakai saat itu perang Khandaq, perang Azab adalah apa? Menggali enam parit ini, membuat parit. Kita lihat di sini. Wa azza dan saat tersebut Allah taala muliakan tentara Allah wa raddal kafarah bi ghaidhihim dan Allah taala mengusir orang-orang kafir dengan apa? rasa marah yang ada di diri mereka. Sebulan banyak ngepung, enggak dapat apa-apa. Paham ya? Mereka setiap harinya menyembelih apa? Menyembelih onta, menyembelih mak. Intinya apa mereka? Banyak kehabisan harta di situ. Enggak bisa apa-apa. Ada beberapa orang yang masuk, tapi langsung dihajar, disikat oleh Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Terkalahkan di situ. Naam, masyaallah. Wa waqal mu'minin syarra kaidihim dan Allah telah menjaga kaum mukminin kejelekan makan mereka. Wa bifadlihi wa manni masyaallah. Yang demikian itu dengan keutamaan dari Allah dan karuniaNya. Ingat, peperangan tidak selamanya menang terus. Kadang-kala perang ada kalahnya. Seperti tragedi perang Uhud, Allah telah uji kaum mukminin dengan kekalahan. Walaupun di awal permulaan menang, tapi di akhir nah peperangan kalah. Kenapa di antaranya sebabnya? Tidak terlepas dari kemaksiatan yang dilakukan sebagian para sahabat kepada perintah Rasulullah SAW waktu itu. Paham ya? Diperintahkan untuk jaga Jabal Uhud. Jangan pergi, jangan turun. Ternyata mereka tertarik dengan apa? Rayuan, bujukan, nah barakallahu fikum bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan ghanimah yang mereka lihat di bawah. Ada salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Turun mereka. Rebutan ghanimah. Ternyata mereka orang-orang kufar putar balik, menguasai Jabal Uhud Akhirnya para sahabat dibantai, dibunuh situ. Rasulullah pun luka bayangkan. Sampai-sampai karena orang kufar menang seperti itu, setan ikut andil, teriak, "Inna Muhammadan qad qutil" katanya. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Kacaulah keadaan kaum muslimin mukminin saat itu. Jadi peperangan ada menangnya, ada kalahnya. Paham ya? Tapi ingat, pertolongan akan senantiasa Allah telah berikan kepada orang-orang mukminin orang-orang yang bersabar. Paham ya? Na barakallahu fikum. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan yang sempurna kecuali hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita lihat lagi. Wa harrama 'alaihim syara'an wa qadara an yakhzul mu'minin ba'daha. Dan Allah telah haramkan atas mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar secara syariat dan secara takdir untuk mereka berperang memerangi kaum mukminin setelahnya. Setelahnya banyak perangan tapi kalah terus. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Bal ja'alahumul maghlubin wa ja'ala hizbahumul ghalibin. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Bahkan Allah telah jadikan mereka orang-orang kufar Quraisy, orang-orang sekutu tadi itu, sekutu orang-orang nah barakallahu fikum kufar Quraisy dari kalangan Bani Nadir, Bani Khotofan, orang-orang apa? Yahud. Iya enggak? Bani Nadir kan termasuk kabilah Yahud yang besar juga. Ada Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Nah, barakallahu fiik. Dan Allah telah jadikan mereka maghlubin terkalahkan. Dan Allah jadikan hizbahu, golongannya dari kalangan kaum mukminin, mereka lah yang menang. Walhamdulillahirabbil alamin kata beliau. Dan hanya segala puji atau segala puji hanya milik Allah taala Rabb semesta alam. Perang Ahzab terjadi pada tahun berapa tadi? Tahun berapa tadi? 5 Hijriah bulan apa? Bulan apa? Bulan apa tadi? Bulan Syawal. Kalau bisa nyata dicatat ya, jangan teman lihat catat itu ya. Nah, faedah itu ya. Karena nanti kalau peperangan seperti ini nggak bisa mencerna semuanya, yang paling terpenting tahu tahunnya kapan, bulan apa, jumlah pasukannya berapa, siapa yang menang. Itu penting sekali walaupun ringkas. Walaupun sebenarnya kalau bisa mencerna semuanya bagus, tapi kalau nggak bisa semuanya tahu. Tahun sekian, bulan sekian, yang menang siapa, jumlah pasukannya berapa, siapa pemimpinnya. Paham ya? Jadi perang Ahzab, perang Khandaq dari kalangan musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sohar bin Harb. Paham ya? Dari kalangan muslimin langsung Rasulullah SAW dan juga sekaligus Ali bin Abi Thalib ikut di situ dan Salman Al Farisi juga ada di situ. Nah, dan para sahabat yang lainnya. Kita lihat ini penting yang punya kitabnya bisa digaris itu wa kanat fi sanati khamsin fi syawaliha 'ala sahih min qaulai ahli al-maghazi was-siyar. Masyaallah. Dan saat itu peperangan terjadi pada tahun 5 Hijriah di bulan Syawal 'ala sahih menurut pendapat yang sahih berdasarkan dua pendapat dari kalangan ahlu sejarah. Paham ya? Nah, jadi terjadi pada tahun 5 Hijriah bulan Syawal. Kalau antum jumpai artikel pada tahun 4 itu dibawa kepada mana? Akhir-akhir 4 Hijriah. Berarti masuk 5 Hijriah. Naam. Wa kana sababul ghazwatil Khandaq saat itu sebab terjadinya perang Khandaq, perang Khandaq dinamakan juga perang apa? Perang Ahzab. Pasukannya kaum muslimin berapa jumlahnya tadi? 3000 pasukan. Orang-orang kufar berapa pasukannya tadi jumlahnya? 10.000. Yang menang siapa? Kaum muslimin. Masya Allah di situ ujian yang sangat besar. Orang-orang munafikun nampak di sini nanti. Kita lihat sini. Sebab peperangan perang Khandaq ini an nafaran min Yahud Bani Nadir ya kan? Bahwasanya sekelompok segerombolan dari orang-orang Yahud Bani Nadir alladzina ajlahum sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Khaybar kama qaddamna. Sudah kita lewati ya. Bahwasanya sekelompok dari kalangan Yahud Bani Nadir yang saat itu Rasulullah mengusir mereka mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari Madinah ke Khaybar. Eh, Kapan itu? Pada perang Bi'ur Ma'unah. Paham ya? Sumur Ma'unah. Nah, barakallahu fikum diusir. Dikasih ultimatum dikepung 6 hari kalau enam hari enggak mau keluar mereka. Karena dibisik-bisikin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalian enggak usah keluar. Aku bersama kalian katanya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Nanti kalau mereka nyerang kalian, aku akan maju. Kami sudah menyiapkan 2000 pasukan katanya. Kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah mereka diserang, Abdullah bin Ubay bin Salul diam seribu bahasa. Paham ya? Pergi, keluar dia. Akhirnya mereka minta suluh, minta damai kepada Rasulullah untuk apa? untuk apa? Untuk kasih keamanan untuk keluar. Keluar membawa barang-barang mereka, unta-unta mereka tanpa senjata. Akhirnya dikasih jalan dan mereka pun apa? Nam terusir sampai ke Khaybar. Pemimpin Banu Nadir pun ikut juga keluar. Huyai bin Akhtab kemarin ya. Huyai bin Huyai bin Akhtab. Naam. Nah ini ternyata masih dendam situ ya. Sebab perang Khandaq bahwasanya sekelompok dari kalangan Yahud Banu Nadir alladzina ajlahum sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Khaybar karena qaddamna sebagaimana sudah kita lewati yang saat itu Banu Nadir orang Yahud Banu Nadir Rasulullah keluarkan dan usir dari Madinah ke Khaybar wahum asrafuhum yang terusir tersebut bukan orang sembarangan, orang-orang mulianya mereka. Paham ya? Orang-orang pembesarnya mereka. Kasalam bin Abil Hakim, Eh, Huya bin Akhtab kemarin juga termasuk ya. Wasalam bin Mishkam. Wa Kinanah bin Rabi' wa ghairihim. Kharaju ila Quraisy di Makkah. Akhirnya mereka, paham ya? Pembesar-pembesar mereka tadi, na barakallahu fikum. Eh, pembesar-pembesar mereka dari kalangan apa Banu Nadir berkumpul mereka keluar menuju ke orang-orang Quraisy di Mekah. Bersekutu, bersatu, rencana untuk mengepung Madinah. Kita lihat. Fa'allabuhum 'ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aduhum min anfusihim an-nasra. Allahu musta'an. Orang-orang tadi itu Salam bin Abil Hakim Kemudian Salam bin Mishkam, Kinanah bin Rabi' dan selain mereka dari kalangan Banu Nadir Ketika mereka mereka keluar menuju ke orang-orang kufar Quraisy Mekah, mereka apa? Allabuhum, yaitu mereka menghasut. Mereka menghasut orang-orang kufar Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjanjikan kepada orang-orang kufar Quraisy dari diri diri mereka pertolongan, pasti kita menang. Pasti ada ada pertolongan. Dipancing seperti itu. Fa'ajabuhum akhirnya mereka orang kufar Quraisy memenuhi ajakan mereka. Bersatulah sekutu-sekutu tadi itu. Dipimpinnya siapa tadi? Dipimpinnya siapa tadi? Abu Sufyan bin Harb dari kalangan kufar Quraisy. Eh, yang memimpin apa? Abu Sufyan bin Harb dari kalangan Bani Khatafan yang memimpin adalah Uyainah bin Hisn. Naam, Uyainah bin Hisn. Kita lihat Summa kharaju ila Ghatafan. Kemudian mereka keluar menuju ke Ghatafan. Bani Ghatafan ini nanti pemimpinnya ada. Fada'uhum, akhirnya mereka juga mengajak lagi dari Bani Ghatafan diajak. Awal mula Banu Nadir eh, menghasut orang-orang kafir Quraisy berhasil. Akhirnya mereka pergi menuju ke mana? Ghatafan, menghasut lagi, berhasil juga. Banyak mereka pasukannya ribu bayangkan. Masya Allah kita lihat sini. Fastajabu aidan. Kemudian ternyata Bani Ghatafan menerima ajakannya juga. Wa kharajat Quraisyun wa qa'iduhum akhirnya keluarlah, berangkatlah. Na barakallahu fikum orang-orang kufar Quraisy, pemimpin mereka Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya tadi? Abu Sufyan bin Harb, Sakhr. Sakhr bin Harb. Dia ini Abu Sufyan bin Harb ini punya saudari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum punya saudari atau tidak? Eh? Siapa istrinya Abu Lahab? Eh? Siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil namanya? Arwa. Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb. Ini Abu Sufyan bin Harb. Berarti kan saudari. Ya enggak? Arwa bintu Harb ini Abu Sufyan bin Harb, istrinya Abu Lahab. Paham ya? Nam, namanya Arwa, kunyahnya Ummu Jamil, tak kenalkan ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan lagi udah pernah kenalan jadi upayakan enggak lupa. nam jadi kunyahnya Ummu Jamil. Siapa kunyahnya? Ah Hasan? Ummu Jamil. Namanya Arwa. Eh, istrinya Abu Lahab. <laughs> Allah Ustaz. Kita lihat sini. Dikit lagi ya. Barakallahu fiik. Wa kharajat Quraisyun wa qaiduhum Abu Sufyan bin Harb. Ingat ingat namanya Abu Sufyan bin Harb, sahr Namanya sahr bin Harb. Wa ala Ghatafan dan pemimpin Bani Ghatafan Uyainah bin Hisn. Ini juga di garis ya yang punya kitabnya ya. Jadi pemimpin dari kalangan kafir Quraisy Abu Sufyan bin Harb. Pemimpin dari kalangan Nah Bani Khatafan Uyainah bin Hisn. Kulluhum fi nahwi alaf rajul. Mereka semuanya keluar dalam keadaan jumlahnya kurang lebihnya ribu orang. Enggak sembarangan 10 ribu. Nah, sekarang lihat melihat orang-orang seribu orang itu banyak sekali. Cuma saat itu perangnya bukan pakai apa? Bukan pakai mobil, motor itu bukan. Paham ya? Pakai kuda, pakai nambah onta sehingga nampaknya memang gemuruh itu ya. Kalau kita bayangkan zaman sekarang perang pakai panah, tombak, pedang ya antum kalah. Kalau zaman, zaman sekarang. Kalau jarak jauh ya. Nambah barakallahu karena kalau zaman sekarang kan tembak, sniper udah ada semuanya. Jadi jarak jauh pun tinggal pakai teropong Kena, kena dengan seizin Allah Ta'ala itu. Kalau zaman saat itu pedang, tombak, panah itu loh. Lawannya jarak dekat semuanya. Paham ya? Jadi langsung bertemu gitu ya berhadapan. Masya Allah. Kita lihat nih, 10 ribu. Kita ambil dikit lagi. Falam masami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimasirihim ilai. Kemudian tatkala Rasulullah mendengar tentang keberadaan mereka, perjalanan mereka, ribu pasukan kedengaran sampai ke Madinah. Amaral muslimin bihafi khondak. Rasulullah perintahkan kaum muslimin menggali khondak. Ingat-ingat saat itu musim dingin, luar biasa. Arab itu terkenal kalau musim dingin, hmm, luar biasa musim dinginnya. Dalam artian dinginnya itu nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia dinginnya kan lembab-lembab basah. Kalau di sana itu kering. Jadi sangat cepat untuk apa? Untuk retak kulit-kulit itu ya. Tapi luar biasa ya Masya Allah. Musim dingin, makanan ala kadarnya dan juga Nam barakallahu fikum saat itu sederhana secukupnya. Nah, kalau zaman sekarang Masya Allah dulu ketika di jamat, ini kisah lagi. Nah, kisahnya ini sahih ya insya Allah ya. Karena anak nyaksikan langsung ya. Nah barakallahu fik. Saat itu ketika gali kondat, gali parit. Nah, ya Alhamdulillah nggak sempat kelaparan. Karena untuk masalah minuman banyak Alhamdulillah. Makanan pun juga ada saat itu. Faham ya? Cuman di tengah-tengah menggali parit tersebut penuh dengan ujian. Karena terkadang ditembakin, dimurtir, eh? dilempar apa? Dilempar basoka, itulah ujian di situ. Kalau orang nggak tahan, nggak sabar itu ya lari. Paham ya? Nah, tapi alhamdulillah Allah telah selamatkan dan Allah telah lindungi kaum muslimin ahlus sunnah Naam barakallahu fikum sunniyun salafiyun yang saat itu berperang di Damas melawan Syiah Rafidhah. Naam. Kita lanjutkan. Ketika Rasulullah mendengar Ngam pasukan ribu pasukan tadi itu berjalan menuju Madinah, langsung Rasulullah perintahkan kaum muslimin menggali kondek. yahulu bainal musyrikin wa bainal Madinah. Yang kondek tersebut menghalang-halangi antara orang-orang musyrikin eh, fikum dan antara kota Madinah. Maksudnya enggak bisa masuk, biar mereka enggak masuk. Paham ya? Wa kana dzalika bi isyarati Salman Al-Farisi. Saat itu ide eh pemikiran membuat kondak atau parit tersebut nah barakallahu fikum itu yang memberikan isyarat yang berikan masukan Salman Al-Farisi Farisi itu dari mana ya? dari Paris atau dari Persia? dari Persia ya nah bukan dari Paris ya Al-Farisi itu dari Persia nah Persia sekarang daerah mana ya Persia itu kira-kira? daerah mana Persia itu? Iran ya nah Iran nah sekarang banyak syiahnya sana kan Allahul Musta'an nah Rasulullah hanyudamirahum Nah, semoga Allah telah menghancurkan mereka karena Syekh Rafidhah itu di mana-mana pasti bikin ulah. Paham ya? Apalagi Ahlus Sunnah yang mereka cari. Ya, untuk mereka habisi karena Ahlus Sunnah memuliakan para sahabat. Mereka sedangkan kadang mengkafirkan atau yang semisalnya Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fa'amilal muslimun fihi mubadirina hujuman kuffar alaihim. Akhirnya kaum muslimin segera menggali parit, berbondong-bondong menggali parit. Nah, kenapa? Karena penyerangan mendadak dari kalangan orang kufar itu sudah dalam perjalanan gitu loh. 10 ribu bayangkan. Nah, Masya Allah. Falamma kamula, kemudian tatkala sudah sempurna semua paritnya jadi, qadimal musyrikun barulah kaum musyrikin datang. Jadi mereka datang sudah sempurna semuanya, sudah aman terkondisikan. Fanazalu haulal Madinah akhirnya mereka singgah di sekeliling Madinah, enggak bisa masuk. Kama qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Idza'ukum min fawqikum wa min asfala Bayangkan. sepuluh ribu dari atas dari bawah dikepung semuanya, tapi mereka nggak bisa masuk ke Madinah. Paham ya? Ada beberapa orang yang masuk, nanti kita lewati pembahasannya nanti, yang akhirnya melawan siapa? Ali bin Abi Thalib kalah juga orangnya. Dan mati. Akhirnya mereka terpukul mundur. Yang belum masuk tadi karena kedinginan, sedingin itu ya, akhirnya mereka mundur pulang lagi. Nah, dalam keadaan apa? tidak membawa hasil sama sekali dan kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Nasallaha as afiyah wal akhirah wa nasallaha an wa iyyakum lima wa Walhamdulillahirabbil alamin.